Ya tadi hadis Abu Lakit al Nasai dikatakan oleh Syekhul Islam dia Imam Malik sama Imam Nasai namun muhakkik mengatakan lam ajidhu fi muwatta Malik. Belum saya dapatkan di muwatta'nya Imam Malik, tidak pernah Sunan Nasai. Ya, Abdul. udimat ma kharajahu fi sahihi hmm. Wakat kodam tu Wakat kodam tu Ma kharajahu Wakat kodam tu ma kharajahu fi sahihaini An Abi Said radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallam kala Atat tabi'unna sanana man kana qablakum Uswal kuzdati bil kuzdati Hatta law dafalu jahra dabtin La dafaltumuhu Qalu ya Rasulullah al-Yahud wa nasara Qala faman قال فمن وما رواه وما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس فارس والروم قال فمن فمن الناس فمن الناس إلى أولئك إلا أولئك وهذا كله خرج منه مخرج الخبر مخرج الخبر مخرج مخرج الخبر عن وقوع عن وقوع ذلك وذم لمن يفعله وذم وذم وذم لمن يفعله كما كان يخبر أما يخبر يخبر أما يفعله الناس بين يدي الساعة من من الأسرار والأمور والأمور المحرمات فعلم أن فعلم, فعلم أن مسابه أن مسابهتها اليهود والنصارى اليهود والنصارى اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة mutamassikatun متمسكة بالحق الذي بعث به محمد bu'itha بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأنها لا تجتمع على دلالة ففي النهي عن ذلك تكسير تكسير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزي- وزيادة إيمانها فنسأل الله فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها Nah. Waqad qadimna dan telah dan telah saya sampaikan hadis yang diatkan fi sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian ya, sebagaimana miripnya anak panah dengan anak panah yang lain sampai-sampai seandainya mereka masuk ke lubang dot ya gurun tentu kalian akan mengikutinya para sahabat bertanya ya Rasulullah apakah mereka Yahudi dan Nasrani Nanti katakan teman, lalu siapa lagi kalau bukan mereka Lihat footnote 1 kalau kalam telah lewat pembalasan tentang hadis di atas di halaman 79. Dan hadis ini diatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim min aksara min tarikin lebih dari satu jalan. Akan tetapi laisa tidak ada di riwayat Bukhari dan Muslim kalimat hadul qodati bil qodati. Yang ada di sahihain itu sibran bisibrin ziraan bizirain. Dan hadis yang diatkan oleh Imam Bukhari. Siapa itu Imam Bukhari? Lihat footnote 2. Wal Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah eh, Al-Ju'fi Al-Bukhari Abu Abdullah Orang Bukhara, orang Rusia Namun kita lihat meskipun orang Rusia namun namanya Arab semua Hmm. bapaknya namanya Ismail kakaknya namanya Ibrahim kakaknya lagi namanya Al-Mughirah maka nama-nama ini bukan bukanlah nama-nama Arab akan tapi nama-nama Islam Sahibu asahi kitabin ba'da kitabillah Penulis buku yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari ittafaqatul um ittafaqatul ummatu ala imamatihi fil hadis seluruh umat Islam sepakat keimaman beliau dalam hadis dikatakan Ibnu Hajar di takrib Jabal Hifdi beliau adalah gunung dalam masalah hafalan imam dunia fil fiqh hadis Dan imamnya seluruh penghuni dunia dalam masalah fikih hadis dan fikih hadis beliau ada dalam e, judul bab Sahih Bukhari. Fikihnya Imam Bukhari itu ada di beliau tidak punya kita fikih khusus tahu saya, tapi e, fikihnya beliau ada dalam judul-judul bab Sahih Bukhari terutama. Meninggal tahun 259. Umurnya dalam usia 62 tahun. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Nabi SAW mengatakan, semua kalian akan umatku akan mengikuti makhadal quruni qablaha. Jalan orang-orang sebelum mereka siburan bisibrin sejengkal demi sejengkal diroan bibiroin sahasta demi sahasta. Mereka mengatakan Fars warum apakah Al-Qurun, orang-orang sebelum umat Islam adalah Persia dan Romawi. Beliau katakan famanan fam, famanin nasu ilaha ila ulai. Tidaklah hakikatnya manusia kecuali mereka. Wa dan ini semua kharaja minhu keluar dari Nabi makhrajal khubari dengan bentuk berita an wuqu'i terjadinya hal itu. Berita sekaligus makhojal khobar dan makhojal zam dan bentuk celaan liman yaf'aluhu bagi orang yang melakukannya persis bagaimana Nabi memberitakan apa yang dilakukan oleh banyak orang sebelum kiamat terjadi minal asra berupa tanda-tanda kiamat wal umur al muharramat dan perkara-perkara yang haram maka perkataan beliau kama yu, uh, kama kana yukhtu amma yaf'alu nas baina yadi sa'ah mungkin bisa disimpulkan dari sini kalau beliau beranggapan bahasanya tanda-tanda kiamat itu adalah tercela. Ya kan? Karena di sini menceritakan hadis tentang asal tasabuh beliau katakan itu makhrajal khubar sama jah dan iya. berita dan celaan sama dengan tanda-tanda kiamat berarti tanda-tanda kiamat adalah makhojal khobar dan makhojal dan hmm. bentuk berita pasti terjadinya dan celaan namun untuk tanda-tanda kiamat itu pendapat yang benar hmm. tanda-tanda kiamat itu statusnya netral artinya tidak bisa dinilai haram karena semata-mata Nabi mengatakan ini tanda kiamat. Karena Nabi mengatakan di antara tanda kiamat tersebarnya pena. Artinya majunya dunia tulis menulis misalnya. Dan ini bukanlah satu hal yang tercela. Pendapat yang lebih kuat tanda-tanda kiamat itu netral. Artinya untuk dikatakan ini tercela butuh dalil yang lain. Cuma semata-mata Nabi katakan tanda kiamat seperti ini itu tidaklah mesti hukumnya haram dan tidaklah mesti menunjukkan tercelah. ulima maka diketahui bahasanya tasabuh umat ini dengan Yahudi dan Nasrani, Persia dan Romawi dan satu hal yang dicela oleh Allah dan Rasulnya bahwa maklub inilah yang kita inginkan yang diinginkan adalah dalil ini ada satu yang tercela dan tidak boleh dikatakan jika Quran dan Sunnah telah menunjukkan wukuk zalika terjadinya hal itu yaitu tasabuh Lalu apa manfaat dilarangnya tasabbuh? Faman faedah an-nahyu faedatun nahyi anhu. Apa manfaatnya larangan tasabbuh? Tidak boleh mengatakan apa manfaat larangan tasabuh kalau sudah diberitakan kalau mati akan tasabuh dengan yang tidak nafas. Kenapa? Tidak boleh dikatakan demikian di anal kita sunnah karena Al-Quran dan As-Sunnah eh, juga telah menunjukkan bahasanya la yazalu akan selalu ada di tengah-tengah umat ini sekelompok mutamasikah yang komitmen dengan kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian akan selalu ada ila qiyam ah, sampai terjadinya kiamat. Wa ana ala dolalah dan sesungguhnya umat uh, eh, taifah mutamasikah tadi dan sebenarnya umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Lihat footnote 3 sebelumnya. Ahadis ta'ifah hadis tentang adanya sekelompok yang masak berpegang teguh dengan al-haq ila qiyamis sa'ah sampai kiamat terjadi adalah hadis-hadis yang sahih wasabitah dan sahih wakasirah dan banyak dalam kitab-kitab sahih, sunan dan musnad Wakata kalau al-mu'allifu hal katira Dan mu'alif telah menyebutkan banyak dari hadis-hadis itu. Allah apa hubungannya? Fafinahi andalika maka larangan tasabuh maknanya adalah taksir hadit ta'ifah mansurah. Memperbanyak jumlah ta'ifah mansurah. Watas dituhat dan menegarkan mereka, meneguhkan mereka <clears throat> dan nambah iman mereka karena tambah temannya. Dan seringkali tambah teman itu menjadi sebab tambah iman. Maka jika ada yang bertanya apa faedah dilarangnya tasabbuh padahal Allah Nabi telah memberitakan adanya tasabuk maka jawabannya Nabi memberitakan adanya taifah mansurah maka larangan tasabu fungsinya di sini untuk memperbanyak jumlah taifah mansurah untuk meneguhkan mereka dan menambahkan iman mereka karena bertambahnya teman. Panas Allah al-mujib maka kita, kita minta pada Allah dan yang mengabulkan untuk menjadikan kita minha termasuk Fa'ifah Mansurah. Amin. Oke. Wa'aidon au au furid lau furido furido lau furido annan nasa la yatruku ahada min ahadun minhum ahadun minhum hadhihi al-musabahah hadhihi al-musabahah al-munkarat al-munkarata lakana fil ilmi biha ma'rifatun ma'rifatul qabihi ma'rifatul qabihi wal ima wal i wal imani bidzal imanu bidzalika wal imanu bidzalika fa in fa inna naf fa inna nafsal ilmi wal imani bima kariha Allahu khairun wa in lam ya'malu lam ya lam ya'mal bihi بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العلم مجرد العمل الذي لم يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت ميت القلب ميت القلب la ya'rifu ma'rufan wala yangkiru wala yungkiru wala yungkiru munkaran alla tara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nah wa idan manfaat yang lain lau dosa seandainya diandaikan anana sebesarnya seluruh manusia layak ruku ahadun tidak ada satupun yang meninggalkan tasabuh yang mungkarah Lakana fil ilmi biha ma'rifatul qabi. Tentu mengetahui ini adalah tasabu, Mengetahui bahasanya tasabu itu terlarang, itu manfaatnya adalah apa? Ma'rifatul qabi. Kita tahu mana yang jelek. Lakana fil ilmi biha maka tentu ilmu biha dengan musabahal mungkarah ma'rifatul qabi ada faedah yaitu mengenal yang jelek seandainya sudah semua orang itu tasabuh semua maka kan tentu tasabuh namun tahu ini adalah terlarang itu lebih baik daripada tasabuh dan ini merasa itu benar anggap aja semua orang itu nanti tasabuh semua itu diandaikan termasuk kita semuanya maka kita melakukan maksiat yaitu tasabuh dalam keadaan tahu ini maksiat ini adalah hobi atau hal yang buruk itu lebih baik daripada melakukan maksiat dan merasa ini adalah tidak mengapa atau bahkan ini baik. Ma'rifat al wal iman Zalik dan mengimani hal itu. Karena fa'inan nafsal ilmi karena mengilmui dan mengimani sesuatu yang Allah benci khairun adalah sebuah kebaikan meskipun tidak diamalkan. Bahkan manfaat ilmu dan iman akan lebih besar daripada manfaat semata-mata amal yang tidak diiringi ilmu. tahu mana hal-hal yang Allah benci itu Khairon itu nilainya adalah sebuah kebaikan meskipun belum diamalkan. Dan e, beliau katakan manfaat orang itu tahu larangan tahu perintah dan mengimani perintah atau larangan itu bahkan faedahnya lebih besar daripada amal yang tidak diiringi dengan ilmu. Ini ilmu yang tidak diiringi dengan amal cuma sekedar ilmu saja tidak diringi dengan amal terus ada amal yang tidak diringi dengan ilmu itu lebih besar manfaatnya ilmu yang meskipun tidak diringi dengan amal daripada amal yang tidak diringi dengan ilmu Fainal insan karena seseorang itu arafal ma'rufa jika dia mengetahui hal yang ma'ruf wa angkal mungkar dan menganggap mungkar satu hal yang mungkar itu karena khairan itu lebih baik daripada mayital qalbi dia menjadi orang yang mati hatinya apa itu orang yang mati hatinya la ya'rifu ma'rufa wa la yungkiru mungkara tidak mengetahui hal yang ma'ruf tidak pula mengingkari hal yang mungkar Tidakkah engkau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, fal yughayyiru biyadih, adalah dia dengan tangannya, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya jika dia tidak mampu maka dengan hatinya wadzalika at'aful iman itulah selemah-lemah iman diatkan oleh Imam Muslim dan lafaz yang lain lain sawara adzalika tidak ada setelah itu setelah ingkar bil qalbi minal iman dari iman habbatul khardalin seberat gandum seberat biji sawi apa yang dimaksud tar ingkarul kalbi yang Nabi katakan at adaful iman wa ingkarul kalbi wal imanu bi anna hadha mungkaron wa karahatuhu lidalik yang dimaksud ingkar dengan hati adalah mengimani, meyakini bahasanya ini mungkar dan membencinya. Faidah hasulah hadza kana fil qalbi imanun wa in faqadal qalbu ma'rifata hadzal ma'rufa wa wa kara hadzal munkari irtafa'a hadzal imanu al qalbi fa idza hasala dzalika jika terwujud hal itu yaitu apa mengingkari eh, anu, meyakini adalah mungkar dan membencinya maka artinya fil qalbi dalam hati itu ada iman Wa in faqadal qalbu namun jika hati itu kehilangan ma'rifata hadal ma'rufa mengetahui kalau ini ada satu hal ma'ruf dan ini mungkarnya satu hal mungkar irtafa'a hadal iman maka hilanglah iman minal qalbi dari hati itu manfaat yang kedua ini manfaat yang pertama, takfir ta'ifa mansura. Manfaat yang kedua, seandainya semua orang itu terjun dalam dalam tasabuh, maka minimal melakukan mungkar dalam keadaan e, mengetahui kalau ini mungkar. Dan manfaat yang ketiga, Wa aidan faqad yastaghfiru rajulu min adz ma'a israrihi 'alaihi. Aw ya'ti bi hasanatin tamhuhu aw tamhu ba'dahu. Wa qad yuqallilu minhu. Wa qad tat'afu himmatuhu fi talabihi idza 'alima annahu munkarun. Wa'idan dan juga fakat maka terkadang yastaghfir julu seorang itu mohon ampun Minadhan bidari dosa ma'a israrihi alaihi meskipun dia israr terus menerus alaihi melakukannya. Ayat tibi hasanah dan atau dia melakukan kebaikan tamhu yang bisa menghapus dosa atau menghapus bagian dosa. Waqad yuqallilu minhu dan terkadang dia mempersedikit menyedikitkan dosa dosa tadi Wakotat ofu tuh dan terkadang melemah semangatnya fitolabi untuk mencari dosa jika dia tahu kalau itu adalah mungkar. Ya, manfaat yang ketiga, ya, manfaat yang ketiga ini orang yang berbuat dosa itu kan ada orang yang berbuat dosa namun sebenarnya dia e, berusaha untuk bertobat pada Allah dan mohon ampun meskipun dia masih terus gak, karena kalah dengan nafsunya dia istighfar terus lagi istighfar terus lagi kan dia tahu itu adalah dosa nah, ini lebih baik daripada orang yang terus menerus melakukan maksiat dan dia tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau orang itu tahu kalau dia itu melakukan kemungkaran, maka di, si di waktu yang lain dia punya semangat untuk melakukan kebaikan dengan maksud untuk menghapus kemungkaran yang dia kerjakan atau sebagiannya. Ketika dia melakukan tasabuh, dia tahu ini adalah mungka, maka ini ada faedahnya. Faedahnya apa? Mendorong dia untuk melakukan amal soleh yang lain dalam rangka untuk menghapus mungkar ini. Wakat juga minhu. Demikian juga kalau orang itu tahu tasabuh ini mungkar, maka manfaatnya apa? Dia akan mempersedikit kan di situ tak mungkar. Kalau dia itu nggak menyadari kalau mungkar, maka dia akan melakukannya secara maksimal. Nah, kalau dia itu tak mungkar ya, ini, ini mungkar. Ya, kalau uh, kalau saya seandainya saya terjun dalam ini, ya minimal jangan banyak-banyak lah. Dia ada semangat untuk mengurangi jumlah tasabuh. Itu kalau orang itu paham kalau tasabuh itu mungkar. Nggak kemudian jangan tiap hari lah ya uh, eh, karena dia ini tahu mungkar ini keliru ya, ya kadang-kadang ya, lah ini kalau belum kuat belum kuat total untuk meninggalkan minimal jangan tiap hari ada semangat untuk ah jangan tiap hari lah karena saya paham ini mungkar ya dikit-dikit aja lah waktu tak tahu tuh tuh Dulu sebelum tahu kalau ini mungkar maka begitu semangat mengerjakannya. Oh setelah tahu itu mungkar lemes, aras-arasan kata orang Jawa, nggak semangat untuk mengerjakannya. Ini manfaat Dulu ketika dia tidak tahu kalau merayakan tahun baru Masehi itu tasabu dan kemungkar, wah semangat sekali loh sudah siap-siap sejak seminggu namun setelah itu tahu ini adalah haram ini mungkar maka seandainya dia tetap mengerjakan dia mengerjakan sambil dengan lemes aras aras nggak bisa nolak yang ngajak untuk ini tapi memang tidak semangat dulu ini manfaat ini manfaat ya? Gimana dibandingkan? Ini orang semangat berbuat mungkar sama orang berbuat mungkar dengan aras-arasan dengan lemes. Mana yang lebih baik? Hmm. Ya, itu lebih baik orang itu berbuat mungkar. Dan kalau orang itu belum bisa meninggalkan cara total, tidak, ya, belum meninggalkan cara total tentu itu melakukan kemungkaran dengan lemas, dengan aras-arasan mengerjakan itu lebih baik daripada dia mengucapkan mungkar dengan semangat. Nah, maka minimal mengurangi semangat dia untuk melakukan kemungkaran itu manfaat tahu kemungkaran Kemudian apa faedah yang lainnya? Kenapa kita bahas ini adalah haram padahal Nabi memberitakan pasti terjadi tasabuh summa lau furida anna anna alimna anna an-nas la yatrukuna munkara oleh ta'rifuna bi anna mungkarun lam yakun dalika mani'an min iblaghi risalati wa bayanil ilmi bala bal dalika la yaskutu wujub al iblaghi wala wujub al amri wa nahyi riwayatain an ahmad wa qawli kathiran min ahli al ilmi. Kemudian manfaat yang lain kenapa apa alasannya kita katakan ini tasabut adalah mungkar pada Nabi memberitakan kalau umat ini mesti tasabut dengan orang kafir itu katakan cuma kemudian lau furida seandainya diandaikan furida di sini maknanya pengandian ya Farodo itu tidak mesti Lau farodna Seandainya kita andaikan Lau farodna Seandainya kita andaikan Farodo itu tidak mesti maknanya wajib bisa maknanya tidak ada hubungannya dengan wajib pengandaian tidak kan ada hubungannya dengan wajib eh, laufur itu seandainya kita andaikan anak alimnya kita tahu ya kita yakin bahasanya manusia masyarakat tidak akan mau meninggalkan kemungkaran bahkan tidak mau menyadari kalau itu adalah mungkar maka hal itu bukanlah manian faktor penghalang min iblis risalah untuk menyampaikan risalah dan untuk menjelaskan ilmu. Bahkan dari hal itu tidaklah menggugurkan wujud bal iblis kewajiban menyampaikan. Tidak pula menggugurkan kewajiban memerintah dan melarang. Dan ini adalah salah satu dari dua pendapatnya Imam Ahmad. Ini manfaatnya apa? menggugurkan kewajiban. Karena meskipun kita tahu orang itu tidak akan berubah dan tidak mau mengakui kalau ini adalah mungkar, maka pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pendapat yang merupakan salah satu pendapatnya Imam Ahmad adalah tetap wajib berdakwah. Tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar. Ini ada ini ada satu permasalahan yang diposisikan oleh para ulama yaitu jika kita menyadari nasihat kita itu tidak ada manfaatnya, tidak bakal direspek, tidak bakalan didengar. Ya. Ada seorang berbuat salah, muka umum ya, salah umum, buat atau yang lainnya. Kita yakin kalau kita nasihati orang ini dia tidak akan ambil pusing, keluar telinga, masuk keluar tangan, keluar telinga emang masuk telinga kanan keluar telinga kiri kita tidak akan mempedulikan nasihat kita nah apakah dalam kondisi seperti ini kita tetap wajib nasihati dia nah ulama ikhtilaf ada dua pendapat ulama dalam hal ini dan ini eh, adalah permasalahan pemahaman untuk ayat di surat Al-A'la fadakir inna نفعت zikra fadakir inna نفعت zikra ini ikhtilafnya itu gara-gara memahami ayat di surat Al-A'la Fadzakir inna naf'at zikra Itu sumber ikhtilafnya. Allah mengatakan fadzakir bila peringatan, Entah berilah nasihat, lakukanlah amal ma'ruf nahi munkar. inna naf'at dzikra. Nah, apa makna in di sini? gara-gara i'rab kemudian terjadi eh, perbedaan pendapat. Ada yang meng in di sini harus syarat. Harus syartin mabniun ala sukun. In nafa'at adzikra gitu kan. In an nafa'at adzikra. Nah, ini gara-gara i'rabnya in cuma gara-gara huruf satu tidak ikhtilaf ada yang iya, mengikrob in nafa in nafaat azikro tu in di situ saat maka mereka katakan ada perintah kewajiban untuk ngasih nasihat amar ma'ruf nahi muka jika azikronya itu manfaat jika nasihat itu manfaat jika kita tahu ini tidak manfaat tidak wajib berarti mafhum mukhalafahnya demikian mantoknya apa wajibnya Eh, perintah atau wajibnya memberikan nasihat jika nasihat bermanfaat. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya, jika tidak manfaat, maka tidak wajib nasihat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan in di situ adalah mukhafafah min inna artinya makna ayat fadakir innahu nafa'at zikra sehingga makna ayat fadakir innahu nafa'at zikra berilah peringatan sesungguhnya sesungguhnya peringatan itu bermanfaat Bila peringatan sesungguhnya peringatan itu bermanfaat itu ulama yang mengi'rab in di situ mukhafafah dari inna. Aslinya inna namun tasjidnya dibuang gitu. Sehingga kalau i'rabnya seperti ini, maka nasihat dan peringatan itu wajib diberikan. Baik orangnya itu mau menerima ataupun tidak menerima karena semata-mata memberi peringatan itu manfaat yaitu menggugurkan kewajiban hmm, ini gara-gara in ya cuma dua huruf itu kemudian fikihnya lain fikihnya lain yang ini berpendapat oh, saya tidak wajib masih nasihat semua ini apa saya itu juga nggak ada manfaatnya kita nggak bakalan terima saya nggak wajib kasih nasihat yang lain mengatakan wah tetap wajib memberi nasihat minimal menggugurkan kewajiban ini cuma gara-gara satu in itu hukumnya hukum bisa berbeda gara-gara cuma in Nah, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam di sini apa? Lam yakun ya. Lau furidna lau furida an an alimna anan nazala yatukuna munkar wa la ya'tarifuna bi anna munkar. Lam yakun dzalika an min iflal risalah wa bayanil ilmi Itu bukan alasan. Kita yakin, alim nanti yakin, kita yakin orang itu nggak akan menerima nasihat. Itu bukanlah alasan peng, alasan untuk tidak menjelaskan ilmu. Dan ini apa? Ini adalah ihda riwayatain an Ahmad. Imam Ahmad dalam ini punya dua pendapat. Dan ini kita, dikatakan oleh Islam pendapat yang mengatakan tetap wajib nasihat meskipun orangnya itu tidak mau menerima nasihat adalah kaul kathirin min ahli ilmi. Pendapat banyak ulama. Termasuk juga uh, eh, semin di pasir juz amma ketika menjelaskan fadakir inna fa'ati ala'an Ala anna hadza laisa mawdi istiqsa'i dzalika. Eh, untuk mengingat bahasanya anha dan bahasanya hal ini, tempat ini, kitab ini bukanlah tempat untuk istiqsa berpanjang lebar tentang hal itu, tentang amar ma'ruf nahi munkar. lihat footnote 4 Ilmu Alif Syekhul Islam memiliki kalamun fasal penjelasan rinci tentang amar ma'ruf nahi mungkar tajidu syai'an minhu engkau bisa dapatkan sedikit darinya di Majmu' fatwa di jilid 28. Watubi tubi'a fi dan mustaqillah dan dicetak dalam satu kitab tersendiri. Walhamdu ala ma Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala puji bagi Allah karena berita yang disampaikan oleh Nabi yaitu la tazalu min ummati ta'ifatun zahiratun 'alal haq hatta ya'ti amrullah. Tidak henti dari umatku ada satu kelompok zahirah yang nampak di atas kebenaran sehingga datang perintah Allah. Salah satu uh, faedah dari zahirah 'alal haq ini menunjukkan bahwa dakwah sunnah itu dakwah ya, tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Dakwah yang tidak tertutup, namun terang-terangan. Namun terang-terangan. Di masjid siapa saja datang silahkan atau di tempat ataupun di rumah tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Sandal tidak harus dimasukkan, nah, tutup pintu tidak harus ditutup. Nah, terbuka. Kita bicara apa adanya kita hanya mengatakan firman Allah sabda Rasul Dohiro adalah hak, kelihatan terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan kebenaran Walai hadzal kalam min khasa'iti hadil masalah bal wa warithun fi kulli munkarin kalam dan kalam tadi yaitu masalah apa meskipun tidak mau dinasehati itu tetap wajib menasehati ini bukanlah khasa'ih kekhususan hadil masalah masalah ini tasabuh bal wa waridu namun ini berlaku fi kulli mungkar untuk semua mungkar oh. oh atau bukan bukan masalah ini tadi ya bukan masalah manik namun masalah manfaat alasan tadi alasan-alasan tadi ini bukanlah khusus untuk masalah ini bal warid ini berlaku fi kulli mungkarin untuk semua kemungkaran kot akbar sadiq yang telah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang jujur terjadi terjadinya. Jadi beliau menyebutkan alasan kenapa tetap dilarang padahal Nabi mengatakan itu terjadi mengasih beberapa e, manfaat beberapa alasan kenapa tetap harus kita katakan itu Nah ini alasan-alasan ini, bantahan-bantahan ini tidak hanya berlaku untuk khusus untuk masalah tasabuh. Ini berlaku untuk semua kemungkaran yang Nabi beritakan akan terjadi. Demikian yang kita bahas kita baca kesempatan malam tapi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya teriak Allah Akbar gimana? Hmm? Kan ada yang bilang termasuk apa berzikir kalau nggak berteriak hmm? hukumnya gimana tuh biasanya kan kalau di anu kan ikhwan muslim kan sebelum mulai acara ah, wah pernah ngantuk nih kalau Allah oh, oh, gimana tuh teriak ya kalau teriakan dikira jama'i buat kalau yang ini buat ini buat misalnya wah ini pada ngantuk semua nih kita anu dulu Allah apa teriak ya, nah itu kan itu bersama, oh gitu Nanti di kuman tuh. Oke, kalau untuk penyemangat umum keluar gitu. itu termasuk di kita ini. Ya, kalau di komando kan? Komando berarti ya. Oh iya. Di komando kan kan dikerjakan.